Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Renungilah dan fikirkanlah bahwasanya kita ini semua adalah hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita. Tapi kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ada panggilan untuk menghadap Allah, hayya 'alas shalah, hayya sholah kita malah lebih asik dengan pekerjaan kita. Kita malah lebih asik dengan obrolan kita. Kita lebih asik dengan HP kita. Bahkan ada yang ketika mendengar azan, dia terbaring untuk tidur. Sudah azan, ngantuk tidur. Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berpikir, muhasabah diri. Sebaliknya kenapa ketika kita dihadapkan dengan panggilan bos, kita bersegera datang meskipun kita sedang ngantuk, lelah, sedang makan, sedang tidur, bahkan hendak mau sholat ada panggilan bos. Dia pergi mendatangi bosnya. Kita ini bukan hamba manusia, kita hamba Allah. Kenapa kita lebih bersemangat dan lebih menjaga ketika bos memanggil daripada Allah yang memanggil? demikian sikap kita seorang muslim merendahkan panggilan Allah daripada panggilan bos? naudzubillah kita tidak on time di masjid tapi on time ketika masuk kerja. Masuk kerja jam 7, jam 7 kurang sudah ada di tetapi ketika azan berkumandang, iqamah berkumandang belum juga kita datang ke masjid. Ya subhanallah. Kita takut gaji kita dipotong, tapi kita nggak takut pahala kita yang dipotong. Kita takut gerbang pabrik ditutup, tapi nggak kita nggak takut kalau surga Allah yang ditutup. Ya subhanallah. Sadarlah wahai saudaraku kaum muslimin. Ini nasihat buat diri saya pribadi dan juga jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan ini kita sadar kita pasti akan dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mohon kepada Allah istiqomah, minta berikan taufik, diberikan kekuatan agar Allah Subhanahu wa taala segera membukakan hati kita dan bisa mengerjakan amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan.